Para pemirsa dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, sengaja background yang ada di belakang saya hitam kelam karena tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan hati yang hitam mengkelam hati yang benar-benar tertutupi tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini salah satunya diambilkan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasanun sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda'a sesungguhnya seorang hamba jika melakukan satu kesalahan apapun satu dosa apapun ditorehkan di dalam hatinya satu nokta hitam فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه jika dia melepaskan dosa tersebut meminta maghfirah kepada Allah bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala maka sukila qalbuhu hatinya akan bening kembali وإن عاد زيد فيها حتى تغلو قلبه jika dia kembali melakukan dosa maka nupah hitam tadi dikembalikan lagi pada hatinya sampai menutupi hatinya wahwa ran Allah dan itu adalah penutup yang Allah Subhanahu Al-Quran surat Al-Mutaffifin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun tidak sama sekali akan tetapi itu menutup hati-hati mereka atas apa yang telah mereka perbuat para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sering kita dapati hati kita kosong hati kita hampa. Tidak ada motivasi untuk beribadah. Sering kita dapati hati kita benar-benar malas. Malas bahkan dalam sampai kepada derajat mengerjakan amal-amal wajib sampai derajat mengerjakan amal-amal wajib. Jangan Anda tanya dia amalan-amalan sunnah. Amalan wajib saja dia teledor, malas, asal-asalan. Apalagi amalan sunnah. Sering hati kita lebih condong kepada maksiat. Lebih nyaman untuk bermaksiat dibandingkan untuk meninggalkan maksiat tersebut. Maka penyakit itu bernama futur. Penyakit itu bernama futur. Itulah yang akan kita ambil pada kesempatan kali ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Qur'an, kalau kita perhatikan makna futur di dalam bahasa Arab seperti yang disebutkan di dalam kitab ensiklopedia Perhatikan baik-baik makna futur. Disebutkan oleh para ulama tentang makna futur ini. Futur diambilkan dari tiga huruf. Ya, diambilkan dari tiga tiga huruf. Yaitu fa, ta, dan ro. Kalau kita perhatikan makna futur secara bahasa adalah yaitu malas. Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Maqayisul Lughah bahwa futur dari fatara yafturu futuran yang artinya sakana ba'da hiddah walana ba'da syiddah artinya fatara yafturu kata kerjanya futur itu adalah diam setelah bergerak dengan kencang kemudian dia melemah setelah keras itu futur secara bahasa kemudian uh, al-fatrah yang juga diambil darinya kata futur yaitu alingkisar inkisar Artinya patah dan melemah. Patah dan melemah. Ini arti futur secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i disebutkan oleh Nasir Al-Umar dalam kitab Al-Futur al-mazahir, al-asbab, al-ilaj. Futur, potret-potretnya, sebab-sebabnya, dan obatnya. Huwal kasal. Jadi saya tadi terbalik. Secara bahasa dia berarti adalah uh, diam setelah bergerak. Lemah setelah kencang. Dan patah dan juga melembutkan diri. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i al-kasal wat tarahi wat tabatu'u ba'dal jiddi wan nashati lil hayawiyah. Artinya malas, leha-leha, berlambat-lambat setelah semangat, setelah gigih, setelah berusaha. Ini makna futur secara bahasa dan juga makna futur secara istilah syar'i. Kalau kita perhatikan kata al-futur dan juga yang sinonim dengannya disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Di antaranya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang para malaikat yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Para malaikat bertasbih mengucapkan subhanallah di malam hari dan di siang hari artinya 24 jam nonstop setiap harinya la yafturun arti la yafturun disebutkan oleh para ulama yaitu diantaranya disebutkan oleh An-Naisaburi dalam kitab Gharaibul Quran la yalhaquhum futur wal kalal. Para malaikat bertasbih kepada Allah setiap hari tanpa henti, tidak e, masuk ke dalam diri mereka sifat futur, malas dan juga sifat bosan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat lagi di dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kata al-futur ini, di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering minta perlindungan dari sifat malas, lemah, dan pengecut. Ini adalah sinonim-sinonim dari kata futur. Di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu anha riwayat Bukhari dan Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allahumma inni a'udzubika minal kasal wal haram wal ma'tham wal maghram wahai Allah aku berlindung denganmu dari sifat malas sifat tua pikun dan banyak dosa dan terlilit hutang dari hadis Anas bin Malik riwayat Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ber, uh, bersabda kepada Abu Talha iltamis lana ghulaman min ghilmanikum yakhdumuni fakharaja bi Abu Talha yurdifuni wara'ahu فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل فكنت أسمعه يكثر أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Talha, "Wahai Abu Talha, carikan untuk kami, saya maksudnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang hulam. Hulam adalah anak yang berumur maksimal 10 tahun. Kalau sudah lebih dari 10 tahun itu bukan hulam namanya. Dari anak-anak muda kalian yang membantuku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Talha pun membawaku dan memboncengku di belakangnya. Lalu kata Anas bin Malik, aku pun menjadi pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap kali beliau singgah maka aku sering sekali mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa bala'id dain wa ghalabatir rijal. Dihafal ini, wahai para pemirsa. Wahai Allah, aku berlindung darimu dengan eh, aku berlindung denganmu dari rasa resah, sedih, malas, lemah, bakhil, pengecut, terlilit hutang, dan dikalahkan musuh. Delapan permintaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang membentuk perminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal saya ulangi Allahumma inni a'udzubika al hammi wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa dhala'id wa ghalabatir rijal ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya sekarang kita ingin masuk kalau sudah kita pahami bahwa futur seperti itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah kita ingin masuk kepada poin dan tema kajian kita yaitu penyakit itu berupa futur pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala harus dimaklumi baik-baik. Saya akan menyebutkan beberapa poin sebagai mukaddimah kaidah-kaidah dalam permasalahan futur. Kaidah-kaidah keimanan dalam yang berkaitan dengan futur, sifat malas, ya sifat ingin santai-santai sifat tidak mau menyibukkan diri dengan ibadah sifat lebih condong kepada maksiat merasa nyaman merasa tidak berat mengerjakan maksiat maka di sini saya akan sebutkan kaedah-kaedah yang pertama ketahuilah bahwa seluruh makhluk kecuali yang dijaga oleh Allah mereka akan mendapatkan sifat futur mereka akan melakukan maksiat baik itu meninggalkan kewajiban ataupun melarang melanggar larangan sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah al-ma'siyatu khilafu ta'ah wa hiya naw'an maksiat itu adalah khilafu ta'ah kebalikan dari ketaatan dan dia dua macam yaitu tarkul wajibat wa fi'lun manhiyat meninggalkan kewajiban atau mengerja mengerjakan larangan. Nah, orang eh, kaidah pertama ini menyebutkan bahwa setiap manusia selain yang dijaga oleh Allah akan terkena sifat futur sifat terjerumus ke dalam maksiat, baik itu meninggalkan kewajiban atau melanggar larangan. Lihat hadis yang menunjukkan akan hal itu, hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khatta' wa khairul khatta'in at-tawwabun." Setiap anak Adam adalah orang-orang yang selalu melakukan kesalahan dan sebaik-baik pelaku kesalahan adalah orang-orang yang selalu bertobat. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena inilah Allah dengan rahmatnya, kasih sayangnya, rahmatnya yang meliputi segala sesuatu. Inna rahmati wasi'at kulla syai. Allah tahu hambanya tidak lepas dari dosa. Maka Allah sediakan jalan untuk kembali untuk memperbaiki yaitu jalan taubat dan perlu diingat taubat itu asal katanya adalah kembali membuat perbaikan perbaikan akan hal-hal yang telah lalu dengan beristighfar perbaikan yang sekarang dengan tidak melakukan lagi perbuatan dosa tersebut dan perbaikan yang akan datang dengan bertekad lakukan lagi perbuatan tersebut. Maka Allah menyediakan bagi orang yang kena futur, Allah menyediakan dengan rahmatnya. Dan ini salah satu yang kadang-kadang bisa membuat hati kita menangis. Coba, tidak ada syariat taubat. Bagaimana kita? Coba, kalau seandainya tidak ada syariat taubat, yang berdosa sudah berdosa seperti itu. Tidak ada taubat. Tetapi Allah berfirman, Lihat dalam surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang meninggalkan salat, yang meninggalkan puasa Ramadan, yang meninggalkan zakat padahal dia sampai nisab dan satu haul, yang meninggalkan berhaji padahal dia mampu, yang meninggalkan bakti orang tua padahal di orang tuanya sangat membutuhkan, yang meninggalkan berdoa, yang meninggalkan baca Quran, segala perintah-perintah dia tinggalkan. Wahai orang-orang yang melampaui batas. Wahai orang-orang yang melampaui batas dengan mengerjakan maksiat, kesyirikan, perbuatan bid'ah, berzina, mencuri, berkhamar, berjudi dan segala macam. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Wahai saudaraku, kurang apa? Kurang apa Allah yang kita sembah? Kurang bijaksana bagaimana Allah yang kita sembah? Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, ada perkara bahkan yang menarik dari kaedah pertama ini bahwa seluruh makhluk akan mendapati sifat futur, terprosok ke dalam dosa, meninggalkan kewajiban atau melanggar larangan. Ada hal yang menarik dalam kaedah ini bahwa bahkan Allah ingin kita senantiasa beristighfar terus tatkala melakukan dosa. Kalau anda dan saya dan seluruh manusia semuanya beriman, tidak ada yang mengerjakan maksiat, maka Allah akan ganti manusia-manusia itu. Lihat hadis riwayat Muslim, rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadi law lam tudnibu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yudnibun." Artinya, demi jiwaku yang berada di tangannya, tidaklah rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersumpah kecuali beliau mendapatkan bahwasannya hal tersebut adalah penting ya demi jiwaku yang berada di tangannya apa kata beliau kalau seandainya kalian tidak berdus, berdosa niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjawab, menghilangkan bagi kalian Artinya menghapus me, melenyapkan kalian, mematikan kalian. Walaja'a biqaumin yuznibun dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan suatu kaum yang mereka itu berdosa. Jadi permasalahannya berdosa pasti. Tetapi setelah itu yang lebih penting yaitu bertobat, minta maghfirah atau tidak. Lihat, fayastaghfirun Allah. Lalu mereka beristighfar kepada Allah, fayaghfir lahum. Maka Allah Subhanahu fayaghfir lahum. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni mereka. Ini kaidah yang pertama. Semua manusia melakukan uh, mendapatkan penyakit futur sesuai dengan kadar imannya. Kadang meninggalkan yang hanya-hanya sunnah kata-kata saya hanya bukan meremehkan sunnah akan tetapi dibandingkan dengan yang wajib beda kadang melanggar maksiat bukan maksiat dosa besar tetapi dosa, dosa kecil ini kaidah yang pertama kaidah yang kedua bahwa ketahui baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah hati manusia sering sekali berbolak-balik Hati manusia sering sekali berbolak-balik. Coba perhatikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Innama summiyal qalbu min taqallubih wa innama mithlul qalbi kamathal rishah mu'allaqah fi asli syajarah yuqallibuha rihu zahran li batnin. Sesungguhnya dinamakan qalbu karena takallubnya kolbu hati dinamakan kolbu karena sering berbolak-baliknya Sesungguhnya perumpamaan kalbu seperti perumpamaan risha yaitu bulu yang tergantung pada pohon ya, pada pohon. Oh, angin membolak-balikannya kadang seperti ini, kadang seperti ini. Dan ini benar-benar dirasakan bagi siapa yang sering memperhatikan permasalahan hatinya. Hati itu sering berubah-ubah kadang semangat ibadah. Lima menit ke depan malas. Kadang dia sangat mencintai fulan. Lima menit ke depan sudah dia tidak cinta lagi kepada si fulan temannya yang karena katanya karena Allah tersebut. Kadang dia benar-benar ingin menjauhi maksiat. Ternyata lima menit ke depan. Ya. Ketika melakukan maksiat, astagfirullah, astagfirullah. Tapi masih niat ini berbolak balik. Kadang ketika sholat benar-benar ingin ikhlas, khusyuk, menghadap hanya kepada Allah, tidak ada embel-embel yang lain yang diinginkan. Akan tetapi, baru takbiratul ihram ternyata berubah niatnya. Itulah hati. Sebagaimana kata Rasul, kamu Indonesia sebagai mana bulu ayam atau bulu burung yang tergantung pada sebuah pohon dihembuskan oleh angin berbolak-balik kadang balik begini, kadang balik begini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Lihat lagi riwayat yang lain. Hadis riwayat Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah dan sanadnya sahih bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La qalbu bani Adam asra'u taqalluban al qad al qidri idza ijtama'at ghilyanan." Sungguh hati anak Adam benar-benar cepat berubah dari pada nih bandingannya daripada teko yang di dalamnya ada air yang sudah mendidih ya Bagaimana lihat airnya sudah mendidih? Berbuang balik airnya sudah mendidih. Hati anak manusia lebih daripada itu. Dan kajian ini sebenarnya juga saya tujukan kepada orang yang sudah mulai mengenal sunnah. Sudah ingin dia menuju akhirat. Hidupnya akhirat oriented hidupnya hanya tujuan akhirat tapi dalam perjalanannya meniti sunnah ini mulai futuh mulai melemah, mulai malas, mulai diajak kajian, aduh ntar aja deh lagi sibuk, mulai disuruh baca Quran, aduh, ya malas. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Kita harus pahami baik-baik. Sebagaimana sudah saya sebutkan bahwa hati kaidah yang kedua, hati manusia itu berbolak balik. Dan ini digambarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna quluba bani Adam kulluha baina isbu'aini min asabi'ir rahmani qalbin wahidin. Sesungguhnya hati anak-anak Adam seluruhnya. Bayangkan, anak Adam seluruhnya ini mulai diciptakannya Nabi Adam sampai detik ini. Seluruhnya hati-hati mereka itu ini saking agungnya Allah. Dan saya sering berpesan, tatkala Anda dalam kesempitan, tatkala Anda dalam keadaan sulit, tatkala Anda dalam keadaan terpojokkan, baik di dalam masalah ekonomi, di dalam masalah uh, muamalah, di dalam masalah macam-macam masalah yang dihadapi manusia maka ingat keagungan Allah niscaya Allah akan mengatur yang lebih baik dan kita tidak akan pernah berpaling kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala lihat agungnya Allah kuluba bani adam kullaha kulliha seluruhnya baina isba'aini min asabi ar rahman di antara dua jari jemari dari jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala kaqalbin wahid seperti satu hati yusarrifu kaifa haitsu yasha Allah membolak-balikan hati tersebut sekehendaknya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma musarrifal qulub, sarif qulubana ala taatik." Ya, wahai Allah yang mengarahkan hati maka arahkan hati kami kepada ketaatan kepadamu. Kaidah yang ketiga. Ahlu sunnati wal jamaah meyakini bahwa iman yazidu wa yanqus yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil maasiyah Iman menurut ahlu sunnah itu e, bertambah berkurang, bertambah mengerjakan ketaatan berkurang ketika orang mengerjakan maksiat dan penambahan dan pengurangan tersebut disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala berfirman innamal mu'minun idza dzukirallahu wajilat الله wa idza وإذا alaihim عليهم آياته imanan wa ala ربهم yatawakkalun Sesungguhnya orang yang beriman jika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala hati mereka bergetar takut dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah zadathum iman lihat bertambah keimanan mereka dan kepada Allah Rob mereka lah mereka bertawakal di sini saya ingin mengajak kepada hati-hati yang mulai putus asa mencari jalan keluar mungkin tidak dapat Dalam depan, kanan, kiri, belakang, bawah nggak dapat kerabat-kerabat mulai meninggalkan bapak ibu tidak mau mengurus adik kakak bodoh amat urusan tidak ada hubungan sama sekali paman bibi apalagi saudara kerabat kolega-kolega sudah mulai meninggalkan maka yang ada pada hati ini wa ala rabbihim yatawakkal hanya kepada Rob mereka mereka bertawakal ini sifat orang beriman tatkala kawan terdekat meninggalkan maka ingatlah Allah tidak akan pernah meninggalkan maka janganlah bersedih tatkala kawan yang paling engkau cintai meninggalkan maka ingatlah Allah senantiasa akan bersamamu selama engkau bersandar kepadanya. Ini membuat orang tegar, kokoh, tidak mudah patah semangat, tidak mudah putus asa. Dan begitulah kehidupan manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahbib habibaka haunan ma, asa an yubghidaka yauman ma." Cintai orang yang engkau cintai seperlunya. Mungkin dia akan memurkaimu pada suatu hari. Wa abghid baghidaka yawman ma. Asa an yubghidaka yawman ma. Dan an yuhibbaka yawman ma. Dan marahlah kepada yang engkau marahi secukupnya mungkin pada suatu saat dia akan menjadi teman terdekatmu. Maka saat orang-orang meninggalkan hati ini benar-benar tidak ada yang bisa digantungkan kepadanya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu iman bertambah. Ini yang saya tuju. Lihat ada pengaitan antara ketambahan iman dengan tawakal kepada Allah tatkala orang bertawakal iman bertambah maka bisa kita ambil garis lurus bahwa lihat anda ingin mengetahui iman anda bertambah atau tidak lihat bagaimana penyandaran diri anda kepada Allah apakah masih bersandar dengan harta apakah masih bersandar dengan tim kerja, apakah masih bersandar dengan planning, apakah masih bersandar dengan bagus rupa, apakah masih bersandar dengan jabatan, tata. No way. Bersandar hanya kepada Allah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi al kaidah yang keempat. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dapati bahwa tetapnya hati orang beriman di atas derajat yang tinggi dari keimanan maka dia akan dapati itu dalam ibadah-ibadah yang agung apa maksudnya kaidah yang keempat ini belum paham Ustaz lihat hati orang beriman akan tetap imannya akan tinggi, tidak futur. Pada apa itu? Tatkala dia mengerjakan ibadah-ibadah agung. Agungnya ibadah berpengaruh kepada ketetapan hati. Maka harus kita pahami baik-baik mana ibadah yang agung. Lihat ibadah yang agung yang sangat memberikan pengaruh kepada kita seperti sholat. Jangan pernah remehkan sholat, puasa, Jangan pernah remehkan puasa Ramadan. Haji bagi yang mampu. Zakat, membaca Al-Qur'an. Ya, semakin kita mengerjakan ini semakin memberikan pengaruh baik, dampak positif kepada keimanan kita yang akhirnya tidak ter, tidak mudah tergoyahkan dengan sifat futur. Itu empat poin sebagai kaidah. Sekarang kita ingin melihat bahwa eh, Bagaimana sih potret orang yang futur? Gambaran orang yang futur itu apa? Indikasi seseorang itu terkena penyakit yang bernama futur ini apa? Maka perhatikan yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudari, Anda pernah melihat orang tatkala dinasihati malah dimohon, "Ah, nasihat-nasihat, situ aja belum bisa ngurus diri sendiri. Ah, baca Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, bosan lah awet, habis aja kerjaannya, nggak ada yang lain. Kita ini hidup, harus cari makan. Nanti kalau seandainya cuma ngaji dong bagaimana nyari makannya? Ini namanya qaswatul qalb. Hati yang keras, membatu bahkan lebih keras dibandingkan batu. Itu salah satu potret gambaran indikasi seseorang kena penyakit futur. Terdiagnosa orang itu kena penyakit futur. Dinasihati seperti disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa idza qila lahu taqillah al izzatu bil ism fahasbuhu jahannam wa labi'sal mihad surat al-baqarah ayat 206 jika dikatakan pada dia ittaqillah wahai fulan takut engkau kepada Allah di dosa Wahai fulan takut kepada Allah engkau telah meninggalkan eh, kewajiban. Wahai fulan takut kepada Allah engkau telah melanggar larangan Allah. Maka apa yang terjadi kepada dia? Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. al izzah. Tumbuh dari dirinya al-izzah. Apa maknanya? Kesombongan untuk melakukan dosa. Ya, kesombongan untuk melakukan dosa. Bangkitlah kesombongan yang menyebabkannya berbuat dosa. Makanya ada orang kadang-kadang nasihati, wahai fulan, kok nggak sholat? Wahai fulan, kok uh, katanya manhat salaf, kok nggak sholat di masjid? Kok katanya cinta sunnah? kok malah maksiat maka oh, sudahlah biarin aja yang nanggung dosa kan saya sendiri kalaupun neraka yang sudah saya sendiri ente mau apa ya kata kata anak-anak muda sobat EGP emang gue pikirin itu contoh kesuatu contoh hati yang keras Membatu bahkan lebih keras daripada batu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an fawailun lil qasiyati qulubuhum. Maka celakalah bagi orang yang hatinya keras min zikrillah. Ya, dari berzikir kepada Allah. Ulaika fi dhalalim mubin. Mereka adalah orang-orang yang di dalam kesesatan yang nyata. Lihat, Allah mengancam wail, wail wadin fi jahannam. Khabithut ta'mi ba'idul qari. Wail adalah lembah dalam neraka jahannam dalam sekali dan baunya busuk. Wail salah satu tafsirannya juga adalah wadin min qais wa Lembah yang isinya darah dan nanah. Untuk siapa itu? Maka Bapak Ibu saudara-saudari lihat wail yang besar bagi mereka yang telah membatu hatinya tidak mau mengingat Allah menunjukkan bahwasanya zikir melembutkan hati membuat batu hati. Mereka benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Dan ingat Bapak Ibu, jika hati sudah mulai saya pernah ketemu orang waktu itu masih di Arab Saudi, salah seorang tenaga kerja Indonesia. Dia waktu itu masuk penjara karena melakukan kesalahan. Kemudian beliau bercerita, Ustadz alhamdulillah, Ustadz datang saya butuh butuh siraman hati saya membatu memang kenapa pak saya belum sholat selama satu tahun subhanallah satu tahun mukanya tidak pernah terkena air wudhu satu tahun jidatnya tidak pernah sujud menghadap kepada Allah Satu tahun saya tidak pernah berdoa kepada Allah. Putus sama sekali. Dan subhanallah Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Beliau mengatakan, kemudian saya tanya, apa yang Bapak rasakan? Tidak sholat 10 tahun Pak, eh, satu tahun. Maka yang ada cuma ingin marah. Urusan semua tidak lancar. Saya ingin bertobat Ustaz. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, hati-hati. Yang saya maksud di sini adalah bahwa kadang kalau hati sudah mulai membatu, ingat jika tidak diobati dia akan lebih keras dibandingkan batu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعمل kemudian setelah itu hatimu menjadi keras surat Al-Baqarah ayat 74 ya hatimu menjadi keras seperti batu bahkan lebih keras dari batu Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya dan di antaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya. Artinya batu ada yang seperti itu. Ini enggak lebih keras daripada batu. Subhanallah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya lanjutkan, keluarlah mata air daripadanya dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Lihat, salah satu yang melembutkan hati takut kepada Allah. Orang tatkala futur, meninggalkan kewajiban, melanggar larangan, salah satu sebabnya adalah dia kurang takut kepada Allah. Takut atas dosanya. Takut atas siksanya. Tak berat, malu dengan Allah subhanahu wa ta'ala berat melakukan dosa tersebut itu yang akan selalu melembutkan hati karena ada kaitan antara khasyiatullah dengan qasat qulubukum takut kepada Allah dengan hati yang keras ini Bapak Ibu saudara-saudari wallahu ghafil amma ta'malun dan Allah sekali-kali tidak lengah daripada dari apa yang kamu kerjakan wallahi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah setan tidak akan pernah bisa disamakan orang yang ketika disirami dengan ayat-ayat suci Al-Quran mendengar hadis Rasul maka bergetar hatinya merinding bulu kuduknya beda dengan orang yang malah dinasihati malah masa bodoh menganggap kuah, eh, apa namanya hina dina menganggap eh, ini ustaz paling maunya duit doang ya hati-hati ini ini contoh qasat qulubuhum. Orang yang hatinya hanya hatinya sudah membatu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala lihat sebagaimana saya sebutkan tadi, syaitan tidak ada beda, uh, tidak uh, bi, tidak bisa disamakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan masyaniya taqsha'irru minhu juludul الذين يخشون rabbahum thumma talinu juluduhum wa إلى ila الله ذلك hudallah yahdi bihi man yasha' يشاء man yudlilillah fama lahu min had. Surat Az-Zumar ayat 23. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik. Wallahi tidak ada bacaan yang paling utama dibandingkan Al-Quran. Sedih rasanya ketika orang langganan koran majalah. Setiap hari dia beli langganan. Tidak malah menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Sedih rasanya seseorang ketika dalam keadaan-keadaan sempit. Seperti di atas pesawat. Seperti di uh, atas kereta. Seperti dalam bis bacaannya. Koran, majalah. Mana Al-Qurannya? Lihat, Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik yaitu Al-Quran yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Rabbnya kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah ke bapak ibu saudara saudari ini potret yang kedua keras hati susah mana sehat ya sekeras batu bahkan lebih keras daripada batu kemudian potret yang ke itu potret yang pertama ya. Potret yang kedua, gambaran indikasi seseorang terkena penyakit futur. Yaitu sering meremehkan dalam mengerjakan ketaatan. Meremehkan dalam mengerjakan ketaatan. Baik itu amalan-amalan taat yang wajib. Sholat, puasa, Ramadan, kemudian zakat, haji. Di dalam hatinya meremehkan. Ini, ini semua penyakit hati. Dia meremehkan sholat tersebut. Dia menganggap, akan ah, kan ada orang kadang-kadang -kadang, eh ayo dong sholat kita ke masjid. Eh nitip aja ya sana. Nitip sama Allah. Nitip, sholat nitip. Alhamdulillah. Ini futur. Ya. Atau bahkan sholat-sholat sunnah. Sholat-sholat sunnah misalkan sholat ba'diyah, qobliyah. Hati-hati. Ya Kadang-kadang sebagian orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia dakwah, dunia kajian, malas untuk mengerjakan ba'diyah qabliyah. Malas untuk mengerjakan duha, malas untuk mengerjakan witir, malas untuk mengerjakan apalagi da'bus salihin qiyamuhum bil kebiasaan orang-orang saleh bangun malam. Dan bahkan dalam hadis sahih, syaraful mu'min qiyamuhum bil kebahagiaan orang beriman adalah bangun malam. Ini Bapak Ibu saudara-saudari uh, malas dalam mengerjakan zikir setelah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kabur. Ya, padahal katanya sunnah. Padahal katanya ingin sesuai dengan sunnah, tapi kenapa malas? Ini futur. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malas mengerjakan uh, pagi, zikir sore, malas berdoa. Ya, malas berdoa. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna a'jazan nas man ajaza 'anil du'a." Sesungguhnya orang yang paling lemah adalah orang yang malas berdoa, yang lemah dalam berdoa. Doa minta aja gak bisa. Minta nggak bisa, subhanallah. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari, dan ingat baik-baik. Sifat malas, sifat yang sangat dominan dari orang munafik. Munafik khullas, munafik yang murni. Yang kalau disebutkan dalam Al-Quran, kata munafik itu yang lari ke zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul sifat sangat dominan karakteristik yang sangat kuat dari orang adalah orang munafik di zaman Rasul SAW adalah malas. Lihat Allah berfirman di dalam Al-Quran, Wa idza qamu ila salati qamu kusala yurauna an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Nah, saya bacakan ayatnya dari surah An-Nisa ayat 142. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina yukhadi'un Allah." Sesungguhnya kaum munafik mereka menipu Allah. Dan wahwa khadi'un dan Allah membalas tipuan mereka. Wa idza qamu ila salah dan jika mereka bangun mendirikan salat kamu kusala mereka bangun dalam keadaan malas yuraunan malas mereka ini sifat yang sangat dominan ya, bahkan subhanallah ada perkara menarik tadi tadi sudah kita sebutkan ketika kaedah-kaedah bahwa keimanan dalam hati akan kuat ketika seseorang perhatian kepada amal ibadah amal ibadah yang agung seperti sholat puasa zakat haji baca Quran nah lihat orang munafik kurang imannya, kena benar-benar futur. Kenapa? Tatkala sholat dia malas. Huh? Maka saya bisa ambil garis lurus bahwa lihat apabila anda sedang futur, lihat koreksi diri anda dengan sholat anda. Pasti ada masalah. Allah berfirman dalam surat Maryam, ya surat Maryam فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا artinya maka akan datanglah sesudah mereka pengganti yang buruk yang menyia-nyiakan sholat kapan menyia-nyiakan sholat yattabu syahwat ketika mereka mengikuti syahwat ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah. Setelah penemuan-penemuan seperti ini subhanallah, alangkah ruginya orang tidak mau menerima apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, kita lanjutkan. Mereka melakukan ria dalam amal perbuatan mereka terhadap manusia. Oleh karenanya mereka tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit saja. Dalam surah At-Taubah ayat 54, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun." Dan tidaklah ada yang menghalangi mereka dan diterimanya dari mereka nafkah-nafkah mereka kecuali karena mereka kafir terhadap Allah dan Rasulnya dan tidak mengerjakan sholat kecuali dalam keadaan malas dan tidak bersedekah kecuali dalam keadaan membencinya lihat ini termasuk potret futur yaitu orang yang malas dalam mengerjakan sedekah dalam mengerjakan sholat ya meremehkan sedekah. Malas pokoknya meremehkan amal-amal saleh. Maka hati-hati Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Potret gambaran yang ketiga yaitu membenci orang-orang saleh. Yang orang-orang saleh ini malah mengerjakan amalan-amalan sunnah. Dia mengerjakan syariat Islam dibenci. Subhanallah. Orang yang menutup auratnya dengan jilbab yang lebar, kemudian tidak terlihat, tidak membuat fitnah godaan bagi laki-laki yang menghancurkan manusia, ya, melakukan perbuatan keji akibat membuka aurat terciptanya zina, terciptanya uh, pornoisme, terciptanya pornografi dan semisal merusak dekadensi moral akibat porno, grafi pornoisme. Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menutup auratnya malah dibenci. Dikatakan ninja lah. Ya, dan ingat Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan di akhir bulan nanti kita akan live dari Raja TV di Masjid Al barkah Saya janjikan tema Islam diasingkan. Ini tema saya tujukan kepada setiap yang menghina orang-orang yang mengerjakan syariat Islam. Aneh, orang yang menjaga auratnya malah dilihat aneh, diperhatikan aneh, dilihat dengan mata yang uh, apa namanya? Afwan, saya yang lagi nggak fokus nih, ada yang bawa kue di depan saya nih. Subhanallah Ya Bapak Ibu saudara saudari Dilihat aneh Kemudian Bapak Ibu saudara saudari dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala uh, Orang yang memanjangkan jenggot Dianggap sesuatu yang buruk Dihina Orang yang di atas mata kaki celananya Dianggap aneh semangat Saya kadang-kadang di bandara kok dilihat Dilihat Saya jalan ke sana kemari dilihat ada apa ya ini sunnah Rasul ajaran Islam. Semestinya Anda yang saya lihat melakukan dosa besar. Ismail itu dosa besar. Ini membenci orang-orang soleh, membenci orang-orang yang suka ke masjid. Benar. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pernah suatu ketika sang suami curhat, Ustaz, Gimana saya menghadapi istri? Dia tidak suka saya mengikuti sunnah ini. Kenapa memang? Bayangkan Ustaz, dia bilang kepada anaknya, nak, kamu mau handphone, ibu akan belikan. Cuma tuh, ini gunting potong jenggot bapakmu. Suara Ya, ini futur membenci orang-orang saleh, membenci orang-orang yang suka ke masjid, ada seorang istri mengatakan kepada suaminya yang sudah ingin lebih condong kepada akhirat, ingin lebih condong menegakkan peribadatan kepada Allah, ingin dia sudah tahu e, kondisi dirinya bahwa dia diciptakan untuk ibadah. Akhirnya dia ingin selalu menimba ilmu di masjid sampai sang istri mengatakan, "Mas, sekarang nggak pernah lagi ke mall, Mas. Mallmu sekarang masjid, Mas." Subhanallah. Ada seorang yang kadang-kadang mengikuti kajian, dia malah mengatakan, ah kajiannya cuma begitu-gitu doang, surga neraka, surga neraka. Kita sekarang hidup di dunia, get real kata dia. Bagaimana cara dagang yang kuat, bagaimana mendapatkan modal yang tanpa susah dan misalnya. Itu yang saya inginkan. Ini termasuk bughudus salihin. Ya, membenci orang-orang soleh ini termasuk daripada indikasi orang tersebut futur terkena penyakit futur lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata jalisut tawabin fa innahum araqu syai'in afidah temani duduk bersama dengan orang-orang yang suka bertobat sesungguhnya hati mereka setipis tipis lembut hati mereka lembut ini bapak ibu saudara saudari yang bukan malah dijauhi bukan malah di uh, dijauhi. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Lihat lagi perkataan yang sangat menarik yang dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu dan ini dua-duanya diriwayatkan di dalam kitab Al-Hilyatul Awliya yang ditulis oleh Abu Nuaim Al-Asfahani rahimahullah taala. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, "La tazaluna bi khairin ma ahbabtum khiyarakum." Masih saja kalian baik selama kalian mencintai orang-orang saleh kalian. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian potret yang keempat dari potret futur yaitu matinya rasa mengagungkan agama. Syiar-syiar Allah yang dilanggar, dihinakan, dia hatinya tenang-tenang aja. Bahkan mal, malah dia bangga, bahkan malah dia mendukung pendapat seperti itu. A'udzubillah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang seseorang dia tidak punya rasa benci tatkala Islam dihinakan dia tidak punya rasa e, marah tatkala sunnah-sunnah dianggap aneh oleh orang. Dia tidak punya, bahkan ada orang kadang-kadang misalkan ada sebuah perusahaan, perusahaannya e, orang yang tidak beragama ataupun orang yang tidak Islam. Kemudian setelah ini e, ini pegawainya maka kadang-kadang sang pemilik perusahaan menghina Islam. Sang pegawai yang dia muslim itu ikut-ikutan menghina demi mencari muka, mencari muka di hadapan bosnya. Hilang. Melihat perempuan membuka aurat, sekarang lagi zamannya memakai celana pendek, lebih pendek daripada celana SD. Afwan, mohon maaf. SD saja sekarang pakai celananya panjang. Ini celana pendek diumbar kemana-mana maka itu harus ada perasaan masyair diniyah. Dia harus ada perasaan perasaan syiar-syiar Islam diinjak-injak harus dia murkai itu. Ya, harus dia murkai. Syiar-syiar Islam dihinakan, menghina Allah, menghina Nabi, menghina Al-Qur'an, menghina agama Islam, menghina syariat Islam. Maka Bapak Ibu saudara-saudari dimuliakan oleh Allah, lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radul fitanu 'alal qulub kal hasir 'udan 'udan, fa ayyu qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sawda, wa ayyu qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda." Fitnah diperlihatkan kepada hati. Satu benang, satu benang pelan-pelan. Maka hati mana saja yang meresapkan fitnah tersebut, godaan tersebut ke dalam hatinya, maka ditorehkan noktah-noktah hitam di dalam hati tersebut. Dan hati mana saja yang mengingkarinya, maka ditorehkan di dalamnya noktah-noktah hatta tasiru ala qalbain sampai dia menjadi dua hati yang berbeda ala abyadha mithli safa fala tadurru fitnatun ma damat samawati wal ard yang pertama hatinya putih bening benar-benar putih ya seperti langit yang bening tidak ada satu godaan pun yang membahayakannya selama ada langit dan bumi wal akharu aswadu murbadun kalkuzi mujah mujakhia لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه dan yang lain hitam benar-benar hitam pekat tidak di, tidak mengetahui yang ma'ruf tidak mengingkari yang munkar kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya maka saya pesan di sini, jangan pernah main-main dengan tempat maksiat. Kalau Anda tidak bisa amar ma'ruf, nahi mungkar, kabur dari sana. Kabur sebelum kena futur, kabur. Wallahi. Ya, karena lihat, semakin kita melihat, melihat setiap hari terlihat, akhirnya rasa berat tersebut menjadi biasa. Dan begitulah maksiat. Pertama kali dikerjakan berat, kemudian beratnya melemah, kemudian setelah itu menjadi diremehkan, kemudian kebiasaan, kemudian kecanduan. Seperti itu. Membunuh, korupsi, berzina, berzina, seorang berzina kayaknya, wah dia lihat kemaluannya, eh ini kenapa salah tempat? Kenapa? Tapi setelah itu dia ingin lagi yang kedua, mulai melemah beratnya tadi. Astagfirullahnya mungkin sekali saja selesai. Mulai kemudian yang ketiga menjadi kebiasaan meremehkan. Yang keempat kebiasaan, yang kelima kecanduan. Kalau tidak zina, maka tidak ada yang kurang. Sepertinya ada yang kurang. Kalau tidak judi, maka ada yang kurang. Kalau tidak sholat, kalau sholat malah ada yang kurang. Ya, sakit seringnya meninggalkan sholat. Kalau sholat malah aneh. Ih, gue bisa sholat. Ya, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maka hati-hati ini potret yang ada yang berapa? Yang keempat yaitu matinya perasaan-perasaan beragama. Syiar-syiar Islam sudah rendah di matanya. Syiar-syiar yang Allah agungkan sudah tidak ada nilainya di hatinya. Yang kelima, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yaitu tidak bersyukur kepada Allah di dalam lapang dan tidak bersabar atas musibah yang Allah berikan tatkala kesulitan. Ini termasuk daripada potret orang yang futur, suka mengeluh kalau dapat musibah. Ya. Suka bikin status di media sosial kalau dapat musibah. Aduh, sulit banget hidup, kayaknya pengen mati aja deh. Aduh. Ya. Ataupun tidak bersyukur tatkala dapat nikmat dari Allah. Semuanya dia sandarkan kepada dirinya, kepada kekuatannya, kepada kepintarannya, kepada tim kerjanya, kepada hartanya, kepada jabatannya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Artinya aneh luar biasa bagi orang beriman. Sesungguhnya perkaranya seluruhnya baik dan yang demikian itu tidak dimiliki kecuali untuk orang yang beriman. Jika dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur. Fakana khairullah itu lebih baik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah. Kalau seandainya dia mendapati keburukan, maka dia bersabar, maka itu lebih baik baginya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Eh, teman-teman Juraja sudah bilang Ustaz ayo pertanyaan sebentar tunggu potret yang keenam yaitu termasuk dari orang futur adalah memperlihatkan maksiat mujaharah bil maksiat Bagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu ummati mu'afa illa al وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه setiap umatku akan dimaafkan kecuali orang-orang yang mujahir Siapa itu mujahid? Dan sesungguhnya dari sifat mujahid adalah contohnya seorang mengamalkan semua amalan dosa di malam hari. Kemudian di waktu pagi pada malam hari tersebut Allah telah menutupi dosanya. Tapi ternyata di waktu pagi dia mengatakan wahai fulan tadi malam saya begini, tadi malam begini. Uh tadi malam tuh perempuan sebelah sana wah enak. Uh tadi malam kita habis tiga botol khamar. Tadi malam saya menang judi dan semisal ya waqad bata yasturu Rabbu. padahal Allah di malam itu telah menutupi dosanya wa yusbihu yakshifu Allah. tapi dia di pagi hari malah membuka tutupan Allah subhanahu wa ta'ala nah ini termasuk daripada orang-orang yang futur ya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uh, beri saya lima menit lagi ya. Sebab-sebab futur. Yang pertama, tidak sering-sering mengulang-ulang, menambah-nambah iman. Tidak sering-sering merojah iman, ya, mengingat-ingat iman. Dan ini kebiasaan para sahabat mengingat-ingat iman. Lihat perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu, "Min fiqhil 'abdi an yata'ahada imanahu wa ma naqasa minhu wa min fiqhil 'abdi an ya'lama ayazdadu am huwa yang huwa am yang yanqus." Termasuk hamba yang faqih. Pemahaman dia terhadap agama benar adalah dia senantiasa memperhatikan keimanannya dan apa yang kurang darinya dan termasuk dari pemahaman seorang hamba terhadap terhadap agama ini dia mengetahui apakah imannya bertambah ataukah imannya berkurang. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Halumu nazdad imanan, nazdad imanan." Fayadhkuruna Allah azza wa jalla. Ayo, kita menambah iman. Ayo, Caranya bagaimana? Mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud sering berdoa di dalam doanya, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkan kepada kami iman, keyakinan dan pemahaman terhadap agama. Mu'ad bin Jabir radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ijlis bina nu'min nu'min sah." Duduk bersama kita. Ayo kita duduk sama-sama. Ya. Kita ber iman, menambah keimanan dalam waktu ini. Ini semua disebutkan di dalam uh, kitab Sahih Bukhari yang menunjukkan pentingnya perkara ini. Sebab yang kedua dari sifat futur yaitu bodoh, tidak tahu tentang surga yang disediakan. Coba kalau tahu surga, mana mungkin dia akan menipu, memasukkan, mengoplos yang mencari harta dengan cara yang haram, apapun jenisnya, dengan cara yang haram. Kalau dia tahu surga ini saya tidak akan melakukan itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali hadis-hadis yang begitu banyak tentang menceritakan tentang surga. Sebab yang ketiga yaitu menjauhkan eh, jadi begini, sebagian orang melakukan futur, terkena sifat futur karena dia menganggap nyantai-nyantai aja. Saya nggak salatnya biasa aja, saya nggak puasa, zakat, haji, baca Quran, atau saya melanggar melanggar larangan, maksiat, kesyirikan, bid'ah, kemudian zina, mencuri, membunuh, dan semisalnya. Kok biasa aja bahkan tambah bonus, bahkan tambah tinggi rumah saya, bahkan tambah mewah, bahkan saya tambah lancar rezekinya. Nah, ini dia istibat al-uqubah ad-dunyawiyah. Dia mengira tidak akan dapat musibah di dunia. Ya. pak. Padahal para ulama ulama salaf mengatakan innani ajidu athara al-ma'siyah fi ahli wa dabbati. Sesungguhnya aku mendapatkan bekas maksiat pada ya, bekas buruk pada maksiat pada istriku susah diatur kadang-kadang merosot lebih banyak, sering tidak bersyukur, tidak mengerjakan uh, kewajiban-kewajibannya, tidak memperhatikan anak dan istrinya dan suaminya dan semisalnya. Wadabati dan hewan tungganganku. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang keempat yaitu terlalu terpesona dengan dunia, tertipu dengan dunia, tertipu dengan keindahan dunia. Dia tidak dia uh, lupa mungkin dengan ayat yang berbunyi ya ayuhan nasu taqu rabbakum waqshaw yawman la yajzi walidun an waladih wala mauludun wajazin an walidihi syai'a. Artinya, wahai manusia, takutlah kalian kalian kepada Rabb kalian dan takutlah akan suatu hari yang mana orang tua tidak bisa membela anaknya dan anaknya tidak bisa membela orang tuanya sedikit pun. Inna wa'dallahi haq. Ha, sesungguhnya janji Allah benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi Jangan kalian ditipu oleh dunia dan jangan kalian Eh, syaitan memperdaya kalian dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, coba perhatikan perkataan Fudail Ibnu Iyad. Beliau mengatakan, "Ja'alallahu syarra kullahu fi baitin wa ja'ala miftahahu hubbad dunya wa ja'ala al-khaira kullahu fi baitin wa ja'ala miftahahu zuhdu fid dunya." Artinya, Allah menjadikan keburukan seluruhnya dalam sebuah rumah dan Allah menjadikan kunci keburukan tersebut cinta dunia dan Allah menjadikan kebaikan seluruhnya dalam satu rumah dan Allah menjadikan kunci kebaikan tersebut zuhud terhadap dunia ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya banyak sekali perkataan-perkataan yang sangat menarik tentang Jangan tertipu dengan dunia. Menghalalkan segala cara demi dunia. Yang sifat dunia cepat rusak. Kalau didapat cepat rusak, sulit dapat. Kalau mendapat tidak sempurna. Subhanallah. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan e, begitu banyak belum cukup mungkin waktunya. Akan tetapi yang saya sudah sebutkan insya Allah sudah mewakili penyakit itu bernama futur. Wallahu alam sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Nah, terima kasih kami ucapkan untuk Al Ustaz. Jazakumullahu khairan atas materi bahasan serta nasihat yang berharga yang telah disampaikan. Ikhwatal Islam pendengar dan pemirsa Roja, kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Untuk Anda yang akan bertanya kepada Ustaz, silahkan secara langsung bisa hubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Baik, kami coba sapa untuk pendengar melalui telepon eh, di kesempatan yang pertama, silahkan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu dari mana? dari Ungu di Depok. Silakan. Ini Ibu. untuk makanya Ustaz, uh, futur dalam keluarga seandainya yang kepala keluarga itu kan umurnya kan bapak itu uh, ganti uh, istrinya yang jadi kepala keluarga nama rumah namanya istri terus uh, usaha juga namanya istri. Apakah itu foto? Alasannya Ustaz? kenapa ibu? Alasannya Bagaimana? Alasannya mungkin karena sakit atau mungkin ada ketidakmampuan dari suami? Uh, suaminya sehat, ya walau alam kita ini uh, sebagai orang tua. Apakah itu putur yang lebih parah atau bagaimana Ustadz? mohon penjelasannya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu di Depok atas pertanyaan dan interaksi yang disampaikan. Silahkan Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah Jazakumullah khairan kepada ibu yang ada di Depok Semoga kita dijauhkan dari penyakit futur ini Maka jawabannya, semestinya laki-laki yang memimpin keluarga Allah Subhanahu wa taala berfirman ar-rijal qawwamuna 'alal nisa. Para laki adalah pemimpin bagi para perempuan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda war-rajulu uh, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian pemimpin dan setiap dari kalian penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Ar-rajulu ra'in 'ala ahli baiti wa mas'ulun anhu. Seorang lelaki dia adalah pemimpin bagi keluarganya dan penanggung jawab. Maka semestinya seorang suami mereka lah yang memimpin dan bertanggung jawab. Akan tetapi apabila uh, ada maslahat bahwa nama rumah, nama ini, nama itu kepemilikan adalah untuk uh, di, dinamakan untuk istri, maslahatnya kalau baik dan tidak menyalahi agama maka tidak mengapa. Itu tidak termasuk dalam perkara futur. Yang futur contohnya adalah tidak menafkahi istri. Itu futur. Ya. Contoh futur yaitu e, tidak memperhatikan pendidikan anak, tidak memperhatikan e, keilmuan sang istri dan juga e, ibadahnya keluarganya tidak memperhatikan itu namanya futur wallahu a'lam nah baik demikian untuk ibu di Depok semoga bermanfaat kita berikan kesempatan yang kedua kembali di 0218236543 silakan Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf Bapak dikecilkan volume radio atau TV-nya. Silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya menginginkan pondok kelapa. Iya. Masalah foto Pak Ustaz. Kaitannya dengan hati masalah Pak Ustaz. Bisikan hati dan wajah terkadang dapat masuk ke dalam pikiran lalu merembet ke perenungan. Mungkin mencegah masuk bisikan buruk itu ke dalam hati sejak awal Pak Ustaz ya manusia tidak mungkin diberi kemampuan untuk menggerakkan bisikan Halo, Bapak, mohon maaf, ya. pertanyaan inti saja Pak ya, agar waktu ya, yang bisa disingkat. Bagaimana menghilangkan bisikan hati dan nasihat yang pertama. Hmm. Yang kedua, apa bedanya berbaik sangka dan terpedaya? Makasih dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abu Mizan. Nah, silakan Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Jazakumullah khairan kepada Kalau tidak salah penanyanya Abu Mizan uh, Hafizahullah ta'ala Semoga Allah menjaga beliau dan seluruh kaum muslim Maka bisikan hati Allah subhanahu wa ta'ala Sudah sebutkan dalam Al-Quran Qul a'udhu rabbin nas, malikin nas, ilahin nas Min syarril waswasil khannas Alladhi waswisu fi sudurin nas Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam aku berlindung dengan Rabbnya manusia, raja yang manusia, sembahannya manusia dari keburukan syaitan yang memberikan rasa was-was al-khannas yang dia bersembunyi kalau dizikiri Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rasa was-was di dalam hati manusia. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ada salah satu trik iblis memberikan rasa was-was di dalam hati manusia Rasa was-was itu macam-macam bentuknya. Baik was-was mengira dia belum mengerjakan maksiat, dia belum mengerjakan kewajiban. Baik was-was dia mengira diberikan sangka waksa di dalam e, mengerjakan ketaatan atau was-was tatkala dia e, ingin bertobat dari dosanya. Maka bermacam-macam. Maka obatnya sebagaimana disebutkan oleh Ayat tadi kul a'udzu birabbin nas. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung dengan Rabbnya manusia, rajanya manusia, sembahannya manusia. Maka saya pesan, tatkala ada perasaan was-was, bisikan yang buruk terhadap diri, maka meminta perlindunganlah kepada Allah. Sering-sering ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian sering-sering membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falak, Qul a'udzu birabbin nas. Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda, "Ma ta'awadha muta'awidun bimithlihinna." seorang yang minta perlindungan tidak pernah minta perlindungan dengan perlindungan yang begitu kuat dibandingkan dengan membaca tiga surat tersebut. Maka itu salah satu benteng diri agar tidak dibisiki oleh syaitan. Kemudian juga bisa mengerjakan kewajiban-kewajiban, sholat, puasa, zakat, kemudian zikir pagi, zikir sore, dan semisalnya. Adapun yang berkaitan dengan apa e, bedanya antara husnuzan dengan terperdaya. Husnudhan adalah kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan kita mendapatkan perkara yang kita anggap buruk, akan tetapi kita berbaik sangka, insya Allah baik. Adapun terperdaya ini lebih condong kepada maksiat. Ya, kepada maksiat. Maksiat seseorang menganggap bahwasanya tatkala dia bermaksiat dia sedang mengerjakan ketaatan. Ini terperdaya. Misalkan seorang ustad ya dicurhati oleh uh, seorang perempuan. Kemudian setelah itu tidak berapa lama ternyata ustad tersebut malah tergoda, terperdaya dengan curhatan perempuan tersebut maka ini namanya terperdaya. Adapun husnuzan adalah dia berbaik sangka atas apa yang Allah telah takdirkan untuknya. Kelihatannya buruk tetapi dia berhusnuzan kepada Allah. Semoga itu menjadi hikmah baik bagi dia. Wallahu a'lam. Nah. Baik. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya demikian Bapak Abu Mizan di Pondok Kelu Atas semoga bermanfaat. Kita masih berikan satu kesempatan untuk penelpon kembali di yang ketiga silakan 0218236543. Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari mana Ibu? Uh, dari hamba Allah ini dari Batan Silakan. Mau tanya, uh, begini Pak Ustaz, seorang yang apa namanya berdagang dulu yang dulu tidak tahu kan melakukan kesirikan dengan mencari penglarisan. Apakah itu uh, seandainya ada hasilnya itu bisa di maksudnya hasilnya itu apa bisa dipergunakan lagi setelah dia bertobat yeah. dengan sebetul-betulnya gitu. Yeah. Sudah berhenti di situ maksudnya Baik. dan tidak melakukan lagi. Baik. Bagaimana Pak Ustadz? Baik Ibu, terima kasih atas iya. pertanyaannya. Yeah. Jazakallah khairan barakallahu fi. Nah, ya silakan Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Eh, terima kasih ibu yang ada di Batam. Semoga ibu senantiasa dijauhkan dari perbuatan dosa yang paling besar dan juga kita semua yaitu dosa kesyirikan. Amin ya rabbal alamin. Ketika ibu sudah menyadari bahwa seorang yang melakukan e, perjimatan ataupun memakai perdukunan untuk jual beli atau yang semisalnya maka itu adalah dosa kesyirikan karena dia termasuk sihir, dukun, santet, guna-guna dan pelet dan itu termasuk kategori kesyirikan. Kemudian dia ingin bertobat, maka dia harus bertobat dengan sebenar-benar tobat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir wa yaghfir wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kalian dengan sebenar-benar tobat Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah kita bertobat dengan segera bertobat, mengumpulkan seluruh syarat taubat, maka pertanyaan, apakah hasil dari e, jual beli yang dahulu memakai penglaris-penglaris yang diharamkan dalam agama itu adalah e, boleh digunakan untuk e, kegiatan dagang selanjutnya. Maka perhatikan begini. Memakai jimat pergi ke dukun, tukang sihir, santet, guna-guna pelet untuk minta penglaris ini dosa besar dan dikategorikan sebagai kesyirikan. Karena dia termasuk sihir, dukun, santet, guna-guna dan pelet. Dia harus bertobat dari itu. Adapun tatkala dia berdagang, berdagangnya dagang yang halal. Jual beras, jual ini dagang yang halal tidak pernah menipu, maka hasilnya halal. Hasilnya halal. Yang ini dia harus taubati, hasilnya dia halal karena dia berdagang dengan dagang yang yang halal. Maka pada saat itu boleh dia gunakan. Tetapi jangan lupa bertobat dia kepada Allah atas dosanya itu. Sungguh orang yang pernah melakukan seperti itu man allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantung jimat maka sungguh dia telah berbuat syirik. Ini para ikhwan, ini beratnya. Ya, akan tetapi kalau dia dagang dengan dagang yang benar, dagang yang halal, maka hasilnya halal, tidak mengapa. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari, saya ingin menyinggung sedikit tentang uh, harta haram dan harta halal. Harta halal didapat dengan cara yang halal. Harta haram didapat dengan cara yang haram, apapun bentuknya. Mau pakai jimat, mau pakai penglaris, mau pakai menipu, mau oplos, mau mau mencuri, berjudi, dan semisalnya. Maka perhatikan baik-baik harta telah ditakdirkan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Anda cari dengan bagaimanapun baik yang halal baik yang haram maka rezekinya ya seperti itu tidak akan pernah bertambah tidak akan pernah berkurang ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi sekarang kita diperintahkan untuk mencari yang halal yang halal ya sudah Berarti kita ajwilu fit talab kata Rasulullah SAW. Perbaikilah dalam mencari harta tersebut. Wallahu a'lam. Terima kasih atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian Ibu di Batam, semoga bermanfaat. Kita angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Ada seorang ibu juga yang bertanya yang tidak menyebutkan eh, daerah dan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz saya sering merasa iri dan sedih ketika melihat suami yang uh, Masya Allah uh, bisa sholat dengan menghayati dan menangis uh, di dalam sholatnya tersebut Ustaz. Eh, sedih karena uh, eh, dan eh, iri karena belum mampu uh, sholat sebagaimana yang suami lakukan dan akhirnya saya terkadang jadi tidak percaya diri di dalam sholat saya apakah ini termasuk futur Ustaz dan bagaimana solusi atau nasihat Ustaz terhadap hal ini terima kasih Bismillah, Alhamdulillah, Wassalamualaikum rasulillah Maka kepada suami saya nasihatkan yang sedang dipuji oleh istrinya Jaga hati Agar tetap benar-benar ikhlas, murni, suci, bening, tanpa kotoran dan campuran sedikit pun. Berharaplah pahala kepada Allah, jangan berharap pujian dari manusia. Berharaplah dilihat oleh Allah, jangan berharap dilihat oleh manusia. Dan adapun pujian dari manusia tanpa kita meminta, Rasulullah SAW bersabda, "Tilka ajilu mu'min." Itu adalah kabar gembira yang disegerakan untuk orang beriman tanpa kita meminta. Nah, adapun untuk kepada istri maka saya nasihatkan ketika Anda melihat suami Anda seperti itu bersyukurlah. Niscaya orang yang saleh dia tidak akan pernah menggalimi istrinya tatkala istrinya keliru. Dan orang yang saleh, suami yang saleh tidak akan pernah me Eh, dan sangat akan memuliakan istrinya jika dia mencintai istrinya. Maka itu faedah lelaki yang saleh. Jika dia tidak suka kepada perempuan tersebut, dia tidak akan pernah menzaliminya. Karena kesolehannya tersebut membentenginya. Jika dia uh, mencintai perempuan tersebut, dia akan muliakan semulia-mulianya istri oleh sang suami. Maka bersyukur Anda mempunyai suami seperti itu dan berdoa kepada Allah agar istiqamah. Adapun yang ketiga, nasihat untuk Anda wahai para istri yang melihat suaminya seperti ini, maka berusahalah sayangi suamimu dalam hal itu. Saingi Jangan dengarkan kata-kata itu. Saya jadi tidak pede, saya jadi tidak nyaman. Dia bisa khusyuk, saya itu nggak bisa. Maka itu bisikan-bisikan iblis membuat orang futur. Maka saingi dia dalam kebaikan sebagaimana Umar menyaingi dalam Abu Bakar dalam kebaikan meskipun Umar mengatakan masa waktu ila syai'in abadan aku tidak pernah bisa menyaingi Abu Bakar selamanya padahal apapun tetapi yang paling penting adalah kemudian dicatat oleh sejarah bahwa Abu Bakar dan Umar berjalan Abu Bakar dan Umar pendapat Abu Bakar dan Umar senantiasa digandengkan akibat persaingan yang terjadi dalam akhirat. Begitulah antara suami dan istri. Wallahu a'lam. Nah, Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk Ibu yang bertanya. Kita angkat dari seorang pendengar kita, uh, hamba Allah di Bekasi yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, saya sebelum dulu bekerja, Alhamdulillah bisa ikut pengajian secara rutin dan juga berjamaah atau sholat berjamaah dengan penuh. Akan tetapi setelah bekerja saat ini eh, sangat sulit untuk mengikuti pengajian eh, dan juga untuk berjamaah secara penuh. Yang jadi pertanyaan Ustaz, eh, mohon nasihatnya apakah eh, pekerjaan saya ini membawa eh, azab bagi saya dan saya harus segera keluar atau bagaimana nasihat yang terbaik untuk eh, agar saya tidak terjatuh ke dalam penyakit futur. Terima kasih Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Saya pesan Jangan pojokkan agama Apa maksudnya? Sebagian orang kadang-kadang, Ustadz, sebelum saya bekerja, saya bisa beribadah. Saya bisa mengerjakan sesuatu. Sebelum saya berjenggot, saya mudah dapat pekerjaan. Saya bisa menafkahi anak dan istri, bahkan memberikan bakti kepada orang tua. Mereka membutuhkan itu. Tetapi setelah saya mengikuti sunnah, maka Seakan-akan hidup ini sulit. Ini namanya memojokkan agama. Maka pesan saya kepada orang tersebut minta kemudahan oleh dari Allah untuk bisa seperti sebelum mendapatkan pekerjaan. Allahumma a'inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibad. Ya Allah, tolong hambamu untuk senantiasa bersyukur kepadamu mengingatmu dan beribadah yang baik kepadamu. Sering-sering baca doa ini. Dan sering-sering baca doa Allahumma inni a'udzubika min ham wal azzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhal'ad dain wa ghalabatir rijal. Minta doa itu. Dan doa miftah kulli khair. Doa itu kunci segala kebaikan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala Anda mulai futur Jangan salahkan agama, tetapi minta keberkahan waktu. Karena disitulah ujiannya. Allah berfirman, تبارك الذي بيده الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا artinya maha yang mempunyai kebaikan yang di tangannya kerajaan yang telah menciptakan kehidupan dan kematian yang telah menciptakan kehidupan dan kematian agar Allah menguji kalian siapa di antara kalian ahsan amala yang paling berat paling baik amalnya maka pekerjaan Anda ujian jadikan itu sebagai motivasi malahan kita ingin benar-benar bisa walau dalam keadaan sempit tetap beribadah jadi begini kadang ada orang yang lapang dia ibadah itu wajar ya Wajar. Di pondok pesantren bisa hafal Quran wajar. Eh, emang tempatnya yang nggak wajar kalau sudah di pondok pesantren malah sibuk dengan yang lain, nggak hafal Quran atau tidak paham agama. Nah, ini di luar kewajaran. Yang di luar kewajaran yang baik adalah apa? Dia sibuk di dunia, sibuk dengan pekerjaan dunia tapi banyak prestasi akhirat dan itu membutuhkan petunjuk dari Allah. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Ustaz, eh, ada pertanyaan berikutnya dari pesan singkat dari eh, Bapak Husna, nah, eh, Abu Husna nah, di eh, Bekasi kembali yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah termasuk di antara tanda-tanda penyakit futur apabila eh, di saat kita member, mendapatkan nasihat kebaikan dari saudara kita, kita pun marah dan tersinggung dengan nasihat yang disampaikan oleh saudara kita? Terima kasih atas jawaban dan nasihat ustaz Exactly. Itu benar benar itu ketika dinasihati bukan malah berterima kasih bukankah orang menasihati kita itu tanda dia cinta kepada kita itu yang disebut disebutkan dalam surah Al-Baqarah jika dikatakan kepada dia eh takut engkau kepada Allah mulai tumbuh rasa sombong dalam dirinya untuk melakukan dosa ah bodoh amat ah biarin aja deh ah urus diri sendiri aja ngapain ngurus uang gua masuk masuk neraka neraka aja ya, biarin aja saya ngerasakan sendiri dah gitu ngecantah, tidak menerima nasihat. Ini namanya keras hati dan itu termasuk indikasi futur. Wallahu alam. Nah. nah terima kasih atas jawaban dan nasihat Al Ustaz. E, begitu banyak pertanyaan yang masuk dari pesan singkat yang e, baik untuk diajukan namun waktu yang terbatas karena ada program acara lainnya yang akan kita simak di pagi menjelang siang hari ini dan sebagai penutup Ustaz kami mohon Ustaz memberikan kesimpulan akhir atau uh, kata penutup dari pertemuan kita silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Penyakit itu bernama futur Dan obatnya salah satunya adalah Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam Berdoa kepada Allah minta ketetapan hati Maka perbanyaklah mengingat Allah dan berdoa kepadanya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini wahai yang membolak-balikan hati tetapkan hatiku di atas agamamu semoga kita tetapkan di hati, hati kita di atas agama Islam sampai keyakinan tersebut datang sampai ajal tersebut menjemput kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.